Wajah dunia yang pertama Ketika bulan pudar Ia bawa pengantinnya ke atas bukit itu Keduanya telanjang Tak punya apa-apa Pada awal segalanya Alam pun telanjang Kosong dan tanpa dusta gelap bertatapan dengan sepi, dan sepi tenggelam dalam waktu yang dalam. Lalu datanglah cahaya, kehidupan makhluk, insan, dan marga sakti. Pada awal segalanya, semua telanjang, kosong, dan terbuka. Kedua mempelai yang remaja itu telah menempuh jalan yang jauh melalui subuh penuh khayalan dengan langit penuh harapan dan sungai penuh hiburan mereka pun memasuki siang bagai tungku keringat mengucur ke kaki mereka dan kaki mereka di atas bumi karang gersang maka lalu datang malam yang membawa mimpi dan ranjang istirahat penuh merjana gemerlapan. Mereka menengadahkan wajah mereka di langit bintang selaksa bagai jumlah keturunan mereka. Selaksa dan lagi selaksa tak akan tumpas selamanya. Ketika bulan pudar, ia bawa pengantinnya ke atas bukit itu. Keduanya teranjak wajah dunia yang pernah